Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, masih eh, menanyakan tentang tafsir yang tadi. Kalau misalnya sumpahnya para pejabat, dokter, pengacara itu apakah faratnya sama dengan yang tadi Bu ya sampaikan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau ada apa namanya tadi? Nah, sumpah Hah? Sumpah pejabat sama, nggak ada beda. Pejabat segede apapun jabatannya di hadapan Allah tetap hamba Allah kok. Kalau mati sama kainnya kain kafan dimasukkan ke liang lahat nggak ada beda. Cuman tanggung jawabnya saya yang beda. Kalau anda orang kecil di kampung nggak punya tanggung jawab kecuali istri anda. Kalau doling pada istri neraka sudah cukup. Tapi kalau jadi pejabat nerakanya lebih gede lagi karena yang ditolimi misalnya 20 orang atau 50 orang tapi kalau pejabat yang baik tentu lebih hebat daripada orang yang ada sembunyi di hutan sana karena dia ngurusi orang ngurusi orang banyak lalu bersumpah dokter dan sebagainya sumpah dokter sama yang penting sumpahnya dengan nama Allah bukan sumpah pocong ada sumpah pocong sumpahnya kepada Allah tapi pakai pocong-pocongan segala ya, ada sumpahnya dengan demi deminya bukan dengan demi Allah nggak boleh ada ya sumpah pocong ya pernah <laughs> Ya. sumpah itu wajar, sumpah dengan mengukuhkan apa yang akan diucapkannya dengan menyebut nama Allah itu sumpah. Sumpah pocong mungkin sumpah diseremkan saja itu. <laughs> Mau jadi pocong kamu nanti. Semua akan dipakai pocong, dipakai. Jadi sumpah yang sesungguhnya, jadi kalau sumpahnya benar ya dengan nama Allah demi Allah, aku bersumpah bahwa aku akan begini-begini itu adalah sumpah yang sah dan dia harus patuh kalau tidak maka dia telah melanggar sumpah tersebut dan buah pelanggaran dari sumpah tersebut maka ia harus membayar kafarahnya baik ini saja wallahu a'lam bissawab